Hadis ke-77 Iman kepada Allah dan hari akhir adalah pondasi segala kebaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, atau kalau tidak, maka diamlah. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini lafaz Bukhari. Perawi hadis. Lihat hadis nomor 13. Beberapa faedah hadis ini adalah Hadis ini merupakan dalil utama dalam menjaga lisan, berperilaku dermawan, permurah, serta berbuat baik yang terbaik Iman kepada Allah dan hari akhir merupakan pangkal segala kebaikan. Keduanya akan mendorong seorang muslim selalu merasa diawasi oleh Allah dan mengagungkannya. Hadis ini menganjurkan untuk berbicara yang baik, yaitu semua perkataan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, baik bersifat wajib maupun sunnah. Islam memperhatikan hak-hak tetangga dan mengagungkan urusannya. Oleh karena itu, Islam mewajibkan bagi setiap muslim untuk memuliakan tetangganya dan berbuat baik kepadanya serta tidak menyakitinya, baik tetangga tersebut muslim maupun kafir. Memuliakan tamu merupakan pertanda kesempurnaan iman, juga menyiratkan ketinggian akhlak yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam.